bin Abdullah Asadhan Hafizahullah Ta'ala Pada kesempatan pembahasan malam hari ini Kita masuk pada hadis yang keempat Di halaman ke-14 dari kitab yang asli Al-Hadithul Rabi Hadis yang keempat An Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu dari Malik bin Al-Huwairis semoga Allah meridhai beliau qal ia berkata ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribuna kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rata-rata usia kami saat itu masih muda. Jadi hadis ini sumbernya dari siapa? Malik Ibnul Huwairis. Malik Ibnul Huwairis, beliau seorang sahabat. Beliau menceritakan bahwa kami pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan usia kami saat itu masih muda, syababatun. Mutaqarribun. Ya usia-usia mereka ini rata-rata masih muda. Jadi yang datang bukan Malik bin Huwairis sendiri, tapi lebih dari satu orang. Faqamna indahu isrina yauman wa Lalu kami berdiam diri tinggal di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 hari. Ya, ini dalil bukan dalil khuruj ya. Nah, ini berdiam bersama Rasulullah sekitar 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat beliau rahiman rafiqa. Sifat beliau itu penyayang dan lemah lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahina ahlana au qad istakna dalam lafaz hadis yang anda share agak berbeda ya tidak ada falamma dhanna anna qad istahayna ahlana kata beliau falamma dhanna anna qad istahayna ahlana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa kami telah merindukan keluarga kami istahina ahlana ingin kembali ke keluarga kami au qadistakna atau kami kangen dengan keluarga kami sa'alna amman tarakana ba'dana fa akhbarnahu maka kami tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang kami tinggalkan. Siapa yang mereka tinggalkan ini? Keluar keluarga. Faakhbarnahu. maka kami kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kerinduan kami kepada keluarga kami. Jadi murid bisa curhat dengan gurunya. Ya, demikian pula sahabat ya cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku guru beliau. Qal, maka Nabi memberikan solusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji'u ila ahlikum." pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ya jangan suruh Ustaz antum. Kalau antum mengadu kangen suruh pulang, kan gitu maksudnya. Irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim. Tinggallah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum. Nah ini, ajarkan mereka. Wa muruhum, dan perintahkan mereka wa zakara asya Ya, beliau menyebutkan banyak hal. Jadi kata sahabat ini Malik bin Khairith ya, wa dzakara asya ahfazuha wa la ahfazuha. Dan Nabi menyebutkan lagi banyak hal yang aku hafal, sebagian aku tidak hafal. Wa sallu kama raaitumuni usalli. Nah ini nih, hadisnya di sini. Jadi hadis yang sering kita dengar, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat di sini hadisnya. Wa sallu kama raaitumuni usolli dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Faida idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau telah tiba waktu salat, maka salah seorang di antara kalian hendaklah azan. Waliu ammakum akbarukum dan orang yang paling senior di antara kalian hendaknya mengimami kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, di dalam hadis ini Syekh mencantumkan ada 14 faedah. Dalam kitab ini ada 14 faedah di mana hadis yang lumayan panjang ini Syekh membagi menjadi 10 potongan hadis agar memudahkan kita untuk memahaminya. Potongan yang pertama, atau di hadis itu ya. Anda sudah sebarkan PDF-nya ke beberapa ikhwan ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Malik bin Waris. Kan yang cerita siapa? Malik Ibnul Wairis kan yang cerita kata Malik bin Haris ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya jadi tidak hanya beliau sendiri kata Malik bin Haris ataitun nabiyya sallallahu alaihi aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sebenarnya dia tidak sendiri nanti kan disebutkan dan usia kami saat itu masih muda berarti nggak sendiri kita coba lihat di potongan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini ini faedah yang pertama dari hadis. Kata Syekh Sadhan, fihi fadlur rihlati fi talabil ilmi. Di dalamnya terdapat keutamaan melakukan perjalanan menuntut ilmu agama. Rihlah. Di dalamnya terdapat keutamaan untuk melakukan perjalanan dalam rangka mengambil ilmu agama, keutamaan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Spidolnya ini kecil, kalau anda tulis kelihatan anda nggak tahu. Dan tepatnya di ujung ya spidolnya. Apa papan tulisnya? Yang kedua, al-hirsu ala talabil ulu. Di sini terdapat faedah motivasi untuk mendapatkan ilmu dari sumber yang tertinggi ala talabil ulum. Ya. Mengambil ilmu dari sumber yang tertinggi. Dari siapa dia ngambil ini? Dari Nabi SAW. Padahal saat itu ada sahabat yang lain kan? Nah, tapi beliau tidak. Beliau datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bil inayati bit talaqi kibari min kibari ahli ilmi. Dan itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh dari belajar melalui para ulama senior. Jadi yang pertama ini keutamaannya tadi ya, faedah dari hadis keutamaan melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini lafadznya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis potongan hadis ini faedah yang pertama, keutamaan melakukan rihlah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, motivasi untuk mengambil ilmu dari sumber yang paling tinggi, dari sumber utama. Eh, makanya kalau ada ustadz di sini, antum cari ustadz di sini itu berguru dengan siapa. Lalu antum berangkat ke tempat ustadz itu belajar. Jangan cukupkan diri antum dengan asatiza yang ada di di sini. Ya, di sini itu maksudnya di Kalimantan Barat atau di daerah antum. Jangan cukupkan diri dengan itu. Ya. Belajar di mana tempat ustadz itu? Belajar. Dan saya pernah di santri santriana kalau di Mahdi itu, kalau anda lihat seorang ustadz punya kemampuan, antum harus pikir siapa guru ustadz ini, gitu loh. Nah itu kesuksesan ustadz-ustadz antum itu ba'da Allah setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian guru-guru mereka sehingga berpengaruh besar dengan, murid-muridnya yang antum hari ini ambil dari mereka ilmu nah, maka Malik bin Huwairis ketika mendatangi Nabi SAW ini menunjukkan semangat beliau untuk mendatangi ilmu dari sumber utamanya dari sumber aslinya ya. kalau antum cari air antum jangan cari di mana air itu bermuara tapi cari sumbernya di mana aslinya keluar maka uh, kecenderungan untuk tercemar lebih sedikit. Semakin jauh dia, maka semakin jauh, semakin banyak kemungkinan untuk tercemar dan berkurang kualitasnya. Sebagaimana guru juga demikian. Ya, ini keutamaan untuk rihlah dalam talabul ilmi. Yang kedua, motivasi untuk mencari ilmu dari sumber yang paling yang paling tinggi. Ini sampai nggak talinya? Nggak sampai ya? Sampai nggak talinya? Anda minta spidol yang gede. Tahu spidol yang gede enggak, Yang gede, yang gedean lagi dari ini. Ini kecil ini. Tapi udah dipotong katanya. Sudah dipanjangin. al-fawaid al mustambatah Faedah yang disimpulkan dari hadis. Yang pertama itu dari sabda Nabi sallallahu dari perkataan Malik bin Huwaris. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, potongan ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, keutamaan rihlah untuk talabul ilmi. Yang kedua, anjuran untuk mengambil ilmu dari sumber tertinggi. Siapa sumbernya di hadis itu? Rasulullah SAW. Logikanya adalah saat itu sahabat ber, bertebaran atau tidak? Jawabannya bertebaran, banyak. Tapi Malik bin Huwairis tidak mencukupkan diri dengan sahabat yang ada di sekitarnya. Dia langsung dah datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf tulisan anda kalau tidak sebagus yang dibayangkan ya. Baik. Bagian kedua dari hadis. Perkataan Malik bin Huwairis jadi ini ini cerita Malik bin Huairis ya. Nanti itu Nabi ngomongnya di mana? Baru dimulai irji'u ila ahlikum. Pulanglah ke keluarga kalian. Itu baru potongan omongan Nabi SAW. Tapi yang awal-awal ini omongannya siapa? Malik bin Huairis. Nah, yang kedua, bagian hadis yang kedua kata Malik bin Huairis, "Wa nahnu syababatun mutaqaribuna." Dan kami itu rata-rata masih muda. Wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Fihi hirsu syababi sahabah. Di dalam potongan ini terdapat faedah antusiasnya sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat juni junior. Nahika an kibarihim, apalagi yang lebih kibar dari mereka, yang seniornya, yang juniornya aja begini, apalagi yang sini senior. Nah ini harus semakin senior semakin semangat. Semangat. Jangan udah merasa ikhwan lama tak mau nggak? tak mau ngaji. Anu udah ikhwan senior. Baru ngaji lima tahun ikhwan senior ya. Belum. Ditanya selesai apa sama Ustaz itu kitab? Tak selesai. Apa yang seniornya kalau begitu ya? Enggak, enggak ada sama sekali ya. Kemuliaan bukannya dari segi umur, tapi orang yang lebih tua tetap dihormati. Kata Rasulullah, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam kabirona, bukan golongan kami yang tidak mencintai yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Nah, jadi faedah dari potongan ini antusias sahabat-sahabat junior ya dalam mengambil il, ilmu, apalagi yang seni senior. Jadi begitu ya. Baik, itu hanya satu faedah di potongan hadis ini. Wa nahnu syababatun mutaqaribuna ini coba digeser mejanya, sempit sekali. Wanahnu syababatun mutaqaribuna. Di dalamnya ada satu faedah. Antusiasme junior sahabat atau sahabat junior Ustaz junior dari kalangan sahabat. Tulisannya Anas sikat biar nggak habis waktunya. Antusiasme junior sahabat dalam mencari ilmu. Apalagi yang senior di antara mereka. Jadi bukan semakin senior semakin melempam semangatnya. Nanti aku pikirlah gimana biar enak di papan tulis letaknya ya. Kasihan yang di sini. Apaan yang di pojok mejanya tidak apa-apa, yang penting papan tulisnya di tengah. Nanti papan tulisnya digeser aja ke depannya. karena agak di tepi kajiannya. Yang penting faedahnya, bukan ustadznya. Tapi kalau tak ada ustadznya tak keluar pula faedah. Baik. Yang ketiga. Itu kan satu, dua, paham ya potongannya? Potongan habis yang ketiga. Ceritanya dia juga masih Fa'akamna indahu isrina yauman walailatan dan kami tinggal di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa hari? Isrina yauman walailatan dua 20 hari, 20 malam. Nah, itu tinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dua faedah dari hadis ini. Ya, faedah yang pertama, annal ilma yahtaju ila mudawamatin fit talab wa musabaratin fil azmi. Ilmu itu membutuhkan keistiqomahan, mudawamah, membutuhkan keistiqomahan fit talab dalam mencarinya. Wa musabarah fil azmi dan kesabaran dalam menggapainya. Jadi butuh keistiqomahan untuk mencari, butuh kesabaran untuk menggapai ilmu. Sebagaimana qala Yahya Ibnu Abi Katsir, sebagaimana perkataan Abi Yahya Abi Katsir la yustata'al ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan badan yang berleha-leha, bersantai-santai, tidak bisa. Ya. Ini perkataan ini keluar oleh Muslim. Yang kedua, aslu sakni talabatil ilmi bi kurbi syekh. Nah, ini penting. Kaidah kedua ini penting. Secara asal, secara asal penuntut ilmu itu tinggal dekat dengan guru gurunya. Nah, jadi kalau antum di mahat itu bagus tinggal dekat dengan guru. guru. Kalau antum pulang pergi, ini enggak sampai sih dapat ilmu, pulang dapat syubhat. Ini susah. Tapi tidak mungkin semua, tidak bisa, tidak bisa semuanya. Maka ada orang-orang yang tafarrut. Tafarrut itu mengkhususkan diri untuk untuk ilmu ya. Kita-kita yang ada di pesantren, di ma'had, di markas-markas keagamaan. Nah, sedangkan yang lainnya tentunya dia cari nafkah dia punya kewajiban yang lainnya. Tapi mesti ada orang-orang yang seperti itu. Mesti ada, nggak boleh. Ya tidak ada yang belajar agama secara khusus ya secara eh, terstruktur mesti ada. Taib. Susah kali gitu, panjang tali talinya. Nanti dipikir lah yang di sini ya gimana caranya biar nyaman. Hadis yang potongan hadis yang ketiga Fa'aqamna indahu isrina yauman walailatan yalla ya khutbah ya yang asbab yang dia nikah Baik. Di dalamnya ada faedah dan anda tulis kanan kiri kanan kiri ya. Di dalam terdapat faedah ilmu didapat dengan keistiqomahan diraih dengan kesah kesabaran. Yang kedua, secara asal penuntut ilmu tinggal dekat gurunya. Tinggal dekat gurunya. Kalau antum jauh, antum akan sulit dapat banyak faedah. Makanya para ulama, murid-murid mereka mampu menceritakan tentang gurunya dalam sirah beliau. Sirah-sirah para ulama itu bisa diceritakan bagaimana ahwalnya di masjid, bagaimana di rumah, bagaimana di lingkungan karena murid-muridnya tinggal bersama mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya kita pun ya yang bukan butuh ilmu tinggal di lingkungan yang kondusif. Ya, kalau lingkungan ini nggak kondusif juga sulit ya payah nanti untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang keempat dari hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahiman. Ya Nabi itu penya penyayang. Rafiqan lemah lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat faedah yang pertama azimu khuluq azimu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam agungnya akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu li talabatil ilmi ini jadi satu agungnya akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan beliau kepada penuntut ilmu kecintaan beliau kepada penuntut ilmu dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya kata Allah azza wajalla dalam Al-Qur'an Al Karim bil mu'minina raufur rahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau amatlah rauf. Rauf itu amatlah belas kasih. Lagi rahim, penya, penyayang ya bil mukminin terhadap orang-orang yang beri, beriman. Ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 128. Faedah yang kedua, rahmatul muallim bitalamidihi wa tarafuq ma'ahum. Kasih sayang seorang guru kepada murid-muridnya dan kelemah lembutan terhadap mereka. Nah, jadi hadis ini nanti itu bagusnya papan tulisnya itu dibuat-buat letakin spidol, ya, dibuat bawahnya. Apa ada penyangganya buat letakkan apa ini spidolnya ya. Jadi nggak susah pegang dua. Ini kalau pakai jubah putih bahaya ini. Ya, tapi kata para ulama, coretan di baju itu sebuah kemuliaan bagi menurut Tapi kalau spidol nyoret gini kan, gimana ceritanya? Istri ngomel tak? Sampai mana tadi itu hadisnya? Wa kana Rasulullah sallam Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rahim rafiqa. Di dalamnya terdapat faedah yang pertama, mana? Keagungan akhlak Nabi SAW. Keagungan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kasih sayang dan kelemah lembutan Nabi kepada murid-muridnya. Tidak mungkin sahabat bisa simpulkan Nabi kasih sayang dan lemah lembut kecuali mereka merasakan kasih sayang Nabi. Paham saudara? Tidak mungkin sahabat menyimpulkan Malik bin Huwairis cerita Rahimah Rafiqa Nabi itu orang yang kasih sayang dan lemah lembut Tidak mungkin mereka bisa simpulkan ini Kecuali mereka rasakan itu Tidak mungkin orang bisa cerita tentang Gimana kurang kurang baik Pasti dia merasakan kebaikannya ya. Fulan pemarah Pasti kan pernah kena omelin gitu ya kasih sayang dan kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam Baik. Perhatikan di kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya disebutkan di sini oleh penulis waqad akadda sallallahu alaihi wasallam dzalika bil wasiyah bi talabatil hadis mana yang membuktikan kasih sayang Nabi kepada penuntut ilmu dan kelemah lembutan beliau sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis faqad kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum yaqulu lahum dahulu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an pernah berkata kepada mereka Ya, pernah berkata kepada mereka, "Marhaban bi wasiyati Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau penuntut ilmu datang, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Marhaban. Selamat. Selamat datang wahai para pencari wasiat Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang dimaksud dengan pencari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Siapa? Talabul talibul ilmi. Nah, lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami untuk memuliakan kalian penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu memang mesti di, dimuliakan. Sudah seharusnya mereka di, dimuliakan, itu hak mereka. Ya. Yakni para betul hadis. Yaitu para pencari hadis. Ya. Baik. Di dalam poin ini Sebenarnya ketika dikatakan para pencari hadis, tidak para ulama memahaminya tidak secara mutlak bagi pencari hadis. Namun sebagai ulama memahami secara khusus. Ini menjadi keutamaan tersendiri bagi ilmu hadis. Ketika dikatakan pencari hadis, bukan berarti sekedar orang yang mencari hadis saja, tetapi maksudnya seluruh penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu sumber mereka memahami agama Allah, Quran dan hadis. Sebagian ulama memahami yang dimaksud dengan tolak hadis adalah betul-betul mereka yang mencari hadis. Datang untuk memahami hadis, mengecek bagaimana hadis ini derajatnya dan sebagainya. Ini tolak betul hadis. Ya. Tapi memang secara asal ilmu hadis memiliki keutamaan tersendiri. Ilmu hadis memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana ilmu tafsir. Ya, dia memiliki manzilah, kedudukan tersendiri tengah-tengah kaum kaum muslimin, terlebih para ulamanya. Baik. Bagian kelima dari hadis. Falamma ra'a anna qad istahina ahlana aw qad istakna. Dan ucapan Malik bin Wairis masih. Ketika beliau, beliau ini siapa? Nah, Nabi SAW mengira bahwa kami telah merindukan keluarga kami 20 hari ninggalin bukan masuk pesantren bukan dulu kan nggak ada penerimaan nggak ada penerimaan peserta didik ya terselisan Abu Bakar menguji Umar enggak jadi datang ke Nabi belajar sama Nabi Sallam puluh hari. Nabi melihat ini sahabatnya mulai rindu dengan keluarganya, ya. Nah, Aufat istakna atau kami kangen kepada mereka. Di dalam ini, di dalam poin ini, ini terdapat dua faedah. Yang pertama, azimu fatat fatanatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatana, Cerdas Nabi ini, Nabi paham, ini muridnya dirindu dengan keluarga keluarga. Ini gak gampang loh jadi guru yang peka sama muridnya, mengerti muridnya itu butuh apa. Ini penting. Jadi guru tuh antum mesti gitu. Ya, lihat murid antum kakinya sudah gelisah, gelisah udah jam 8 ini berarti mau mau pulang, mau dibubarkan kajiannya. Sudah lihat jam ini berarti tidak betah. Ya, ini mesti paham. Ya, seorang guru mesti paham dengan muridnya. Atau yang kedua, faedah yang kedua, anna 'alal muallimi al-hirsu ala tafaqqudi tullabihi wa mulahazatihi masyairihim. Selayaknya bagi seorang guru itu untuk memperhatikan para muridnya serta menjaga perasaan mereka. Diperhatikan muridnya dijaga perasaannya. Ya. Wa ada li li ta'limihi wa mahabbatihim lahu wa ta'assuruhum bihi. Kenapa seorang itu harus perhatian sama muridnya? Sebabnya kata Syekh Sadhan, itu akan menjadikan para murid menerima pengajarannya. Antum ini kan berguru dengan banyak ustaz misalnya. Pasti ada ustaz yang antum tuh punya punya ta'asur, punya pengaruh dalam diri antum berbeda dengan ustaz yang lain. Ada sebab. Yang kadang sebab itu bukan dari kecerdasan ustaz itu, kadang enggak. Kalau antum berusaha itu masya Allah cerdas itu cerdas itu jelasin bagus jelasin. Oke itu iya. Tapi terkadang bukan itu kan yang menjadi titik di mana antum tuh bisa menerima ustaz itu dengan sambutan yang hangat kepada beliau. Biasanya karena perhatian yang diberikan. Tentunya seorang guru memberikan pada tempatnya. Tidak berlebihan, tidak modus. Misal ustaznya belum nikah, dia perhatian sama muridnya karena muridnya punya kakak. Ini tidak benar ini. Ya, tak dapat tak perhatian lagi sama gurunya, eh sama muridnya. Katanya muridnya tak peka katanya. Muridnya pula disalahkan. Ya, ini jangan. Tapi ingat ya, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Apa-apa yang keluar dari hati itu jatuh ke dalam hati. Kalau antum lihatnya modus, mulut antum dingin kan? Biasa aja. Ya sudahlah, jangan modus-modusan. Di sini tidak ada ya. Kalau di mahat itu kan ada usul-usul yang belum nikah, usul-usul pengabdian kalau di, di pesantren itu ya. Musyrik-musyrik gitu ya, baru tamat, habis itu ngabdi setahun. Nah itu kadang mulai caper sama kakak santri. Santri yang punya kakak, ya, santrinya kaya, yang mulai-mulai. Ini mesti diingatkan yang begini. Nah, ini gurunya pun mesti lihat muridnya ini, bukan suzon. Kelihatan gagaknya itu lain. Ya beda loh, yang modus sama yang lillah itu lain. Kalau lillah, dia kaya miskin ditangani. Punya kakak, tak punya kakak ditangani. Tapi kalau yang modus-modus, dia yang punya kakak aja ditangani. Ini bahaya. Ya. Udah kalau ada apa-apa kakaknya suruh hubungin anak. Ini apa maksudnya ini? Saya dipanggil. Ustadz yang manggil pun mesti jaga hati juga nanti kata muridnya Ustadznya cemburu mau <laughs> dapat juga nggak mau kalah sama muridnya <laughs> ya, ini ini kalau di dunia pesantren itu gitu-gitu tuh ada ya, asik hidup di pesantren itu kenapa asik banyak masalah <laughs> masalah orang diurusin ya anda sering canda sama Ustaz, hidup di pesantren itu asik Ustaz, Anda bilang ngurusin masalah Masalah santri, masalah wali santri ya, Masalah keluarga juga beres-beres ngurusin masalah orang. Di rumah ustadz-ustadz punya masalah, anaknya begini, istrinya begini, orang tuanya ini, mertuanya ini. Keluar rumah, santrinya nakal, santrinya sakit, wali santrinya ngomel, ini anak kedua wali oh kacau, masalah terus. Ya, tahu. Jadi itu kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kata Malik bin Huwairis, beliau menceritakan bahwa Nabi itu melihat bahwa kami mulai rindu dengan keluarga kami. Ini kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memahami bahwa murid-muridnya rindu dengan keluarganya. Ada faedah yang kedua tadi di poin ini, hendaknya bagi seorang guru mereka memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Tafakut juga. Ya, tafakut ini contohnya juga gini. Seorang guru, misalnya kalau itu jadi guru, di kajian dia murid antum hadir, lalu fulannya nggak hadir. Tanyakan, kemana fulan nggak datang? Kok nggak ada? Murid antum sakit, jenguk. Betul nggak sakit? Atau jangan-jangan pura-pura sakit? Itu perlu, bukan sauzon, bukan, jenguknya sakit. Ya kalau, wah ustaznya sungguh Suuzon dengan anak ya. Kalau anak mau sakit tenang-tenang aja. Tapi biasanya nggak tenang tuh yang pura, yang pura-pura. Ini kalau anak kajian jemaat nih, santri gelisah ini. Nyindir ustaznya katanya. Apalagi kalau pagi habis dapat santri yang pura, pura sakit. Malamnya kajian gitu ya. Kata dia, ah, nah dia tenang katanya. Gak usah baper gitu loh. Salah sendiri, kok pas gitu pembahasannya. Baik, liqabulihim bi ta'limihi. Kalau seorang murid itu diperhatikan dengan gurunya, maka ini akan menjadi mudah bagi murid itu untuk menerima pengajaran gurunya. Murid itu akan mencintai gurunya dan bisa jadi murid ini mendapatkan pengaruh besar dari gurunya. Seseorang murid dengan banyaknya guru yang dia belajar, pasti ada satu guru yang lebih berpengaruh dibanding guru yang lain. Itu pasti, tidak bisa tidak. Ya. Seorang murid itu nggak jauh gaya dari gaya guru gurunya. Mungkin dia tiru sekian persen di guru ini dalam masalah menjelaskan, di ketegasan di ustadz ini, di ketenangan di ustadz ini. Dia punya yang jadi panutannya itu. Maka penting seseorang mengambil guru dari dari mana? Ya. Baik, yang kelima, Anda tidak tulis hadisnya ya, untuk biar saja di, di ini, Anda tulis faedahnya langsung, bagian kelima itu dari hadis. Anda punya catatan sendiri, ya, nah, faedah ini. Anda tidak sempat-sempat nulisnya di media sosial. Ya. Tiap ya, hari saya buka cinta beritanya. Bagian kelima dari hadis, Anda sudah tulis hadisnya ya. Antum lihat sendiri di di kitab antum atau di kertas atau di PDF yang Anda bagiin. Gak ada penghapus lah ini. Di tisu kan? Oh ini. Kesadaran <laughs> tikus. Allah. Yang ini beli yang apa ya? yang zen gitu, yang pegangan ini ini kan dapat mana depan mana belakang. Baik, bagian kelima dari hadis menjelaskan tentang kata tanun Nabi SAW, kecerdasan Nabi SAW. Yang kedua, menjelaskan tentang faedahnya itu, ya, bagi guru memperhatikan murid muridnya dan menjaga pra, perasaan mereka. Menjaga perasaan mereka ini bukan berarti gurunya yang nggak tegas ya, jangan. Pada tempatnya mesti tegas-tegas. Yang penting muridnya jangan dibully gitu ya, ini nggak benar kalau membully guru murid muridnya. Ini penting menjaga perasaan murid. Kenapa ini mesti dilakukan dua hal ini? Sebabnya yang pertama akan mudah diterima. Taklimnya akan dicintai muridnya. Tapi hendaknya seorang guru berbuat karena Allah. Ya. Yang ketiga, memberikan pengaruh baik kepada muridnya. Nanti muridnya itu akan menjadi guru, nanti akan contoh gurunya, perhatian sama murid-muridnya. Tapi bukan kepo sama murid ya. Yang semestinya tentunya memberikan pengaruh baik bagi murid. Baik, itu bagian kelima hadis. Bagian keenam hadis. Bagian ke-6 hadis Kata sahabat, "Sa'alna amman tarakana ba'dana fa akhbarnahu." Maka kami pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, eh, afwan, bukan kami bertanya. Sa'alana, afwan. Sa'alana hadisnya bukan sa'alna. Ha? Sa'alana amman tarakana ba'dana fa akhbarnahu. Maka beliau pun bertanya kepada keluarga kami. Jadi Nabi kan tahu nih, murid-muridnya mulai rindu. Nabi bertanya kepada sahabat. Sa'alana. Eh, maksudnya sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ditanya? Sahabat. Ya sa'alana. aman ya. Amman tarakana. Apa-apa yang kami tinggalkan? Siapa yang ditinggalkan? Keluar? Keluarga. Ba'dana fa'akhbarnahu. Setelah Nabi tanya, kami kabarkan, kami jawab pertanyaan Nabi tentang keluarga kami. Di dalam bagian ke ke-6 ini terdapat faedah juga anna inayatan muallimi bil muta'allimi la takunu bi ta'limihi fahasan Perhatian seorang guru kepada murid tidak hanya sebatas masalah pengajaran. Tidak sebatas masalah materi, tidak. atau dia murid antum gak pernah hadir, kok di kelas ngantuk kan oh rupanya cari kerja sampingan. Antum lihat murid antum kok di kelas ngantukan, oh rupanya malam dia banyak masalah, ada pikiran keluarganya yang sakit, orang tuanya. Nah, itu perhatian yang penting. Tidak sekedar masalah pengajaran, nggak sekedar seorang guru hanya ini kok nggak paham, kok ini nggak ngerti, kok nggak ini nggak ngerti. Ada murid ya, dia tuh pintar, dia bagus nilainya, tapi tiba-tiba di suatu ketika, suatu waktu dalam masa tertentu dari proses belajarnya di kelasnya kok mulai menurun kualitasnya, ngantukan, nggak konsentrasi, ditanya bingungan, Padahal track recordnya sebelumnya baik. Dan ini pengalaman anak sendiri dalam mengajar selama ini. Ketika dicek bergaul dengan teman yang salah, ada masalah dengan penegak disiplin sehingga dia mikir ini jangan-jangan dihukum ntar nih, ini jangan-jangan diskors ntar, ini jangan-jangan orang tuanya dipanggil, nggak tenang dia belajar di kelas. Nah, hal-hal seperti itu harus paham seorang guru. Nggak melulu pelajaran, tidak melulu akademik, nggak melulu nilai, tidak melulu sekedar di atas KKM di, di atas kering ketugasan maksimal. Nah itu terus belajar itu. Ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan oleh seorang guru. Nah, Nabi terapkan itu. Ya. Jadi perhatian seorang guru kepada murid tidak hanya sekedar masalah pengajaran. Bal yashmal dzalika ma'rifah ahwalihi walau ijmalan. Tetapi juga mencakup keadaan muridnya secara global. Secara global nanti baru dipanggil gitu. Jangan detail-detail, ujung-ujung lubangnya pun tahu, tidak perlu. Ya, secara umum. Ini hal ini akan menjadikan apa? Wahada mimma yazidul muta'alim hubban li mu'alimi. Ini akan menjadikan si muta'alim, siapa muta'alim itu? Muta'alim pelajar. Mualim itu yang menga mengajar. Muta'alim yang diajar. Paham ini ya? Kemudian mudarris itu guru guru, ad-daris murid. Itu harus paham. Mereka kalau belajar bahasa Arab, darasa yadrusu bela belajar. Darasa yudarrisu mengajar. Beda. Nah, jadi kalau seorang guru itu perhatian dengan muridnya dalam masalah-masalah seperti ini, hadza mimma yazidu al-muta'allim hubban li muallimihi. Ini yang akan menambahkan kecintaan murid kepada gurunya warahbatan raghbatan fi ziyadati tahsil. Dan akhirnya si murid ini ya akan berusaha untuk mendapatkan yang lebih dari gurunya, tidak hanya ilmu. Oh, ada hal lain yang mesti diambil dari guru ini. Ada faedah lain, faedah akhlak, faedah ada, faedah perhatian dari guru itu. Ini hal penting. Dan kita lihat ya orang-orang yang meninggal beberapa waktu belakangan yang dikenang kebaikan-kebaikan mereka. Ya, perilaku mereka kepada orang lain itu yang akan dikenang oleh masyarakat. Tetapi ingat, Ya, ini buat anak dan buat antum semua. Janganlah seseorang berbuat beramal untuk dikenang setelah kematian. Lillah cukup. Banyak orang-orang yang mungkin yang kita katakan ya fulan meninggal fulan karena mereka tokoh. Mereka dikenal. Tapi bisa-bisa dari di kampung, dari gunung, yang mungkin sekarang kebanjiran, longsor, kan dikenal. Yang mungkin lebih ikhlas, lebih usahanya sungguh-sungguh untuk menghidupkan keluarganya, banting tulang siang malam. Itu yang gak diketahui, yang tidak masuk medsos, Nah, yang ini kan yang saya yang dikenal gitu lah. Maka kita berbuat jangan untuk dika dikenal atau dikenang. Sudahlah untuk Allah. Ya belum tentu dikenang kita ini. Ya. Ngenang pun gak lama, seminggu saja balik. Nanti udah lupa. Sudah lupa. Ya, anak itu contoh eh, seorang pilot yang kemarin meninggal dengan eh, kata-kata yang menjadi viral gitu ya. Eh, setinggi apapun aku terbang kalau aku tidak sholat tidak masuk surga. Nah, perkataannya indah, namun gini, kenapa perkataan itu betul-betul mengena di hati manusia? Terutama di kalangan ahli sunnah. Karena ternyata belumnya seorang salafi Yang bagi ahli sunnah jarang loh pilot salafi, kan gitu. Yang kedua, perkataan itu muncul setelah dia meninggal. Dan meninggalnya dalam keadaan kecelakaan pesawat. Padahal Nabi sudah banyak hadis cerita tentang keutamaan sholat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Syekh Abad punya kitab Tazim musalah Mengagungkan sholat. Kitab satu. Baca tuh kita bisa Tentang keutamaan sholat. Kadang nggak gerak hati kita itu. Sekali bulan meninggal punya quote. Nah baru benar. Namun lihat. Bertahan berapa lama quote itu di kita. Kadang kita sibuk dengan quote Namun nggak sibuk mengamalkan. Ini hal penting. Yang mesti dilihat jeli oleh setiap salafiyin. kata-kata. Boleh kita share, nggak masalah. Cuma jangan terlalu euforia, jangan terlalu latah dengan itu maksud anak. Ada hal lain. Hadis-hadis Nabi sudah banyak. Terlalu indah hadis Nabi untuk mengenakan ke hati. Cuma tidak semua orang bisa mengenai itu dengan baik. Itu penting, anda katakan. Nabi mengatakan, Ju'ilat kurratu aini fisalah. Kata Nabi salah, dijadikan sholat itu sebagai mata yang menyejukkan bagiku. Pandangan mata yang menyejukkan, hati yang menyejukkan, itu sholat kata Nabi. Ini kurang apa ini hadis Nabi Salah ini? Jelas, mau dipilot ke pedagang kaki lima ke pedagang betul kuah ke betul bakar, setong pangkul, tetap sholat yang menunjukkan pandangannya. Pegawai bos sholat tetap. Gak perlu ada quote itu, bukan ada menjatuhkan tidak, Maksudnya, Kok itu bagus, cuma saudara salafiyin, ahlu sunnah mesti lihat yang lain dong gitu loh. Hadis Nabi banyak, jelasin itu. Kenapa kita terlalu latah kadang? Bagus di share, anda sendiri share gitu loh. Ya, momennya yang diambil. Cuma maksudnya jangan di situ saja maksudnya. Coba lihat, tarik ke belakang. Nah, makanya kan di poin pertama tadi kita jelaskan al-hirsu ala talabil ulu. Dianjurkan untuk mengambil ilmu dari sumber yang paling tinggi. Kalau kuat-kuat apalagi ya terilie apa macam-macam gitu ya, usah lah. Dapat tulisan mengenai hati yang galau gitu ya, melo-melo gitu ya. tidak eh, perlu ya, Ikhwan ya. Hadis Nabi wis banyak, Nah, cuma kadang tuh orang males baca hadis Nabi Sallam itu panjang banget, ya katanya. Ah bahasa Arab. E, memang kelemahan kita kaum muslimin adalah ingin cepat jadi, ingin instan memahami sebuah ilmu. Ini tidak bisa, tidak bisa. Nasi mandi sama makan mie rebus lain masaknya. Nasi mandi tuh ya kalau asli ya antum benemin ke tanah masaknya. Daging kambingnya tuh antum letakkan netes dia, nasinya di bawah, dimasukin di tanah. Cara asal atau dia di Timur Tengah masaknya begitu. Seribut itu saja. Di Indonesia enggak, di Indonesia kita di, dikukus, dimasak. Ya juga juga juga sudah enak. Beda mie rebus. Mie rebus, santri aja pakai air dingin bisa makan mie rebus. Jadi Coba dikasih antum yang tinggal di Mahat. Coba dapat sumbangan hari Jumat buat buka. Senangnya bukan main antum. Proses masaknya beda. Lain kan antum beli celup-celup celup jadi beda. Ilmu juga begitu. Semakin antum berusaha, semakin terasa nikmatnya itu. Kalau instan, instan dapat internet, internet, internet, ya lain lah. Perjuangannya berbeda. Nah itu maksud Nah kita tuh ingin cepat jadi, ingin cepat instan, ingin cepat muncul. Habis dapat ilmu ini ingin cepat update status. Nunggu yang lainnya berapa ini? lupa kok sepi yang lain? Nah, ini bahaya kalau itu. Jangan usah. Ya. Jadi lagi-lagi al-ikhlas kembalinya. ini faedah penting yang ter tersirat ya, tidak tampak di situ. time habis ini kita azan ya. Azan berapa? Jam tujuh 7.15? Ah, oh, satu menit lagi. Tanya, habis ada nulis kita azan. Sa'alana amman tarokana. Sa'alana amman tarokana ba'dana fa akhbarnahu. Poin hadis yang keenam 6 habis itu dihapus ya. Ini semua ini kan omongannya siapa? Malik bin Huwairith. Nanti baru kita masuk omongannya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Bingungan aneh sekidolnya. Hadis yang keenam Eh hadis yang keenam Bagian yang keenam itu faedahnya Poin yang keenam sudah catat ya Perhatian seorang guru Tidak hanya berkaitan dengan pengajaran. Jadi maksudnya pengajaran sini taklimnya ini tidak hanya berkaitan dengan materi ajar, tidak hanya berkaitan kenapa aku tidak paham dan begitu. Tapi berkaitan yang lain, di balik dampaknya itu ada sebabnya. Perlu jadi SPP-nya belum bayar, sekolahnya belum lunas dan sebagainya, gak bisa ikut ujian, dipanggil ke administrasi. Nah itu itu yang hal-hal lain yang mesti di, dicari tahu. Tetapi juga tentang keadaan diri muridnya. Penuntut ilmu itu tidak melulu masalah yang tidak paham pelajaran, betul atau tidak? Iya kan? Antum yang di sini pun mondok, yang belajar Quran, nggak nggak melulu masalah itu nggak nggak hafal kan bukan itu kan? Dan itu masalah itu kan masalahnya itu sangat Eh, banyak, beragam. Ada yang masalahnya orang tua, ada yang masalahnya teman, ada yang barang sering hilang gitu ya, sikat giginya, sikat gigi kok hilang ya. Sabunnya, sabunnya berkurang, sabun cairnya gitu ya. Itu turun-turunnya banyak yang begitu. Tapi kalau penghafal Quran kayak gitu kelewatan. Ya, itu sudah belajar ada al Quran. ada ada orang yang menghafal Al-Quran, ya maksiat tidak boleh. Ya, semuanya penuntut ilmu semuanya tidak boleh. Penuntut ilmu umum pun tidak boleh juga, maksiat terlarang akan menghambat dirinya untuk mencapai ilmu. Banyak masalah ya nggak hanya itu. Jadi seorang guru perlu memperhatikan keadaan muridnya. Wallahu taala kita cukupkan itu e, sudah ada enam bagian. Ada 10 faedah. Ya? Betul atau tidak? Ada yang 2, 2, 2, 1 kan gitu. Ada 10 ini. Tinggal 4 lagi. Insyaallah kita lanjutkan setelah عذاب والله تعالى أعلم تفضل سيبك عن هذا Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bertanya kepada Malik bin Khairis dan para sahabat tentang keluarga mereka, lalu mereka cerita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji'u ila ahlikum." Pulanglah kepada keluarga kalian. Pulanglah kepada keluarga kalian. Fihi di dalamnya terdapat satu faedah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam i'ta'i iya kulli dhi haqqin haqqah. Di dalamnya terdapat faedah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hak segala sesuatu kepada yang berhak. Semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan segala hak kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau seseorang itu berhak ya mendapatkan sesuatu hal kita berikan haknya. Nah, keluarga kita itu berhak untuk mendapatkan hak kita. Hak dari kita sebagaimana penuntut ilmu, keluarga punya hak untuk diajar, diajarkan. Ya terlebih para doa, antum talibul ilm, kalau sudah jadi doa terjun ke masyarakat, jangan sibuk ngajarin orang, namun keluarga ndak jadi diajarkan. Cukup diajarkan disampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penuntut ilmu bilang begini dalam keluhan mereka. Ustaz, kita ini penuntut ilmu, kita berdakwah, namun keluarga kami ini belum benar. Belum pakai jilbab yang syar'i, kita nasihati belum pakai jilbab yang syar'i. Masih ada foto-foto di rumah juga belum diturunkan. Masih menggunakan sesuatu yang di dalamnya ada praktik riba juga nggak mau berhenti dari itu. Tapi kami mesti berdakwah saat di luar. Bagaimana? Fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu antum. Tugas kita hanya menyampaikan. Itu yang paling penting maksudnya. Antum merubah Nabi bisa maksa. Hati orang tua kita, anak istri kita, saudara-saudari kita, itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma menyampaikan, ya. Wa ma ana illal dan tidak laku tugasnya kecuali hanya menyampaikan. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan. Tapi Jadi poin yang ketujuh, irji'u ila ahlikum. bagi ketujuh dari hadis Bagian ketujuh dari hadis ada satu faedah antusias Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan setiap hak kepada yang berhak menerima. Setiap hak kepada yang berhak menerima. Dan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, "A'ti kulla bihaqqin haqqah." Kata Nabi sallallahu berikanlah setiap hak kepada yang berhak menerima. Nabi suruh pulang, ya berikan hak. Dan hendaknya kita sebagai laki-laki, ya para ikhwan semua, ya kalau suami setelah selesai kerjaannya, setelah selesai urusannya pulang. Ya bukan nggak boleh ketemu kawan, tahu, ya, boleh sekali-kali ya ziarah boleh, tapi jangan tiap malam. Ya, ini kalau tiap malam ada apa di rumah? Kok nggak betah gitu ya pulang ya. Nah, penuntut ilmu juga gitu ya. Ini penuntut ilmu ini kalau liburan sudah kayak kuda keluar dari kandang kadang. Ya, dia taunya di rumah tuh kayak WC. Tanya Umi udah makan belum? Udah siap belum Umi masa? Sudah mandi dia pergi sama kawan. Datang lagi makan, pergi lagi. Ini tidak, tidak. Orang tua antum berhak untuk kumpul sama antum. Dia punya hak untuk mendapatkan itu. Antum ajarkan. Baik, bagian ke-8 dari hadis. Ini hal penting ya. Jadi gak sekedar pulang. Sahabat ini pulang bawa bekal atau tidak mereka ini? Bawa. Nabi suruh ajarkan. Jadi kalau pulang gak bawa bekal jangan pulang. Jangan pulang. Penuh ilmu kalau rasa diri belum siap, jangan pulang dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Cuman biasanya penuntut ilmu yang mudah putus asanya banyak alasannya sama ustaznya. Ustaz Anda mau pulang Ustaz. Susah Anda belajar enggak paham Ustaz. Anda pulang aja berbakti sama orang tua. Antum diam di sini itu berbakti antum. Antum pulang apa ini? Udah sama otak Anda udah enggak mampu Ustaz. Volumenya tidak cukup lagi. Ya, enggak bisa begitu. Sungguh-sungguh dulu. Ya udah nyerah. enggak boleh. Nabi mengatakan, pulanglah kalian kepada keluarga kalian lalu Nabi katakan faqibu fihim tinggallah bersama mereka wa allimuhum didiklah mereka ajarkanlah mereka wa muruhum dan perintahkan mereka dan Nabi menyebutkan wa zakara asya ahfaduha aw la ahfaduha aku dan Nabi menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal atau aku tidak hafal jadi Nabi menyebutkan perintahkan apa Nabi sebutkan gitu nah perawi Malik bin Muaiz cerita ada yang aku hafal ada yang aku tidak hafal intinya Nabi suruh pulang tinggal sama keluarga atau tinggal sama keluarga itu ya Ajarkan mereka agama, perintahkan mereka agama. Jadi bukan pulang cuma ngabisin jatah beras. <laughs> pulang makan tidur wifi handphone. Itu tak jadi talib. Ya, tidak usah pulang asal, tidak usah pulang lebih baik. Ada orang tua dia dimahat kangen sama anaknya, pingin pulang. Tapi di rumah anaknya pun sibuk sama HP di kamar. Jadi orang tua pun tak meluapkan kangennya. Anak ditanya rindu, nak balik rindu sama orang tua. Di rumah pun tak ngomong sama orang tuanya. Disuruh ini tidak mau ikut, disuruh ayo pergi jalan sama orang tua. Lebih milih sama kawannya. Itu terjadi di kamar perut ilmu. Itu alasan doang di mana. Ya lagi-lagi namanya alas itu lu, luas. Ya setengah alas kali tinggi. Ya, namanya alas lebar alas itu dia panjang-panjangkan di dalamnya terdapat faedah anna ala talibin ilmi an yu'na bi ta'limi ahlihi fahum awlan nas bidzalik lahiqahum alaih eh, lihaqihim alaih bahwasanya bagi penuntut ilmu hendaknya mereka memberikan perhatian untuk mengajarkan keluarganya fahum awlan nas mereka lah manusia yang paling berhak untuk diajarkan lihaqihim alaih Ya, karena itu hak mereka atasnya. Hak mereka atas penuntut ilmu itu. Anda menjadi penuntut ilmu di anggota keluarga Anda, Anda punya kewajiban untuk mengajarkan, mereka punya hak untuk mendapatkan pengajaran dari Anda. Jangan semua mengajarkan Quran di masjid, di ini kumpulan anak-anak. Orang di rumah nggak bisa baca Quran. Ajarkan dulu di rumah. Ajarkan di rumah. Makanya sering bilang kepada teman-teman gitu ya, kalau ada ustadz yang dia mempersedikit taklimnya, ya untuk keluar. Boleh jadi dia memang ingin fokus di daerahnya, ingin fokus di luar sekitarnya, ingin fokus di mahatnya dan itu sesuai dengan firman Allah. Wa anzir asyiratakal akrabin, kata Allah. Dan peringatkanlah kerabat dekatmu. Berikan peringatan itu. Seorang ustaz ketika dia di pesantren, layaknya dia memberikan perhatian kepada muridnya lebih besar dibandingkan jemaah di luar pesantren. Itu haknya loh, Anda katakan. Kalau anak ya jadi orang tua santri, ketahuan ustaz sering kelayaban keluar, ada protes antum nih keluar mulu nih anak-anak gimana di dalam nih? dia bilang Iya, kan kita bayar, kita apa, kita titipkan, lah kelayakan terus. dan anak, usahanya tampil akbar, usahanya kalau Jumat, Sabtu, Ahad kerjaan Senin kecapean, Selasa rapat yayasan, Rabu rapat sekolah, Kamis persiapan tampil akbar, gak masuk seminggu. Ya ngapain? Alasan dakwah. Ini ada sampaikan ada badan. ada kalau sampaikan ke teman-teman asatidz ada sampaikan ke ikhwan ada sampaikan untuk memahami para asatidz. Ketika mereka nggak mau ada sebab itu pasti. Bukan nggak mau dakwah, bukan. Ada kesibukan yang mereka tidak bisa tinggalkan. Nah, Taib itu hal penting ya. Jadi kita tuh lihat mana yang lebih berhak untuk diajarkan terlebih dahulu. Taib. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, "Babu ta'limir rajul ummatahu wa ahla." Imam Bukhari punya bab dalam kitabnya, bab seseorang mengajari akhwat, desa ummah, ammatah, budaknya dan keluarganya. Jadi seorang manusia hendaknya diajarkan siapa dulu? Bu, budaknya dan keluarganya. Summa saqa isnaduhu ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda disebutkan dalam sebuah hadis. Salah satu lahum ajran. Ada tiga golongan manusia yang dapat dua pahala. Ada tiga golongan manusia yang dapat dua pahala. Yang pertama, rajulun bin ahlul kitab. Amana bi nabihi wa amana bi Muhammad. Orang yang pertama ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan kepada Muhammad yang beriman kepada nabinya dan kepada Nabi Muhammad. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dia beriman kepada nabinya, dia beriman juga kepada Muhammad. Ya. Yang kedua, al-abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqq mawalih. Seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuan tuannya. Budak ini di bawah kuasa tuannya. Yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amatun. Ayat ketiga nih. Poinnya yang ketiga, seseorang yang memiliki bu, budak amatun fa'addabaha lalu dia mendidiknya dengan adab fa'asana ta'dibaha dia mendidiknya dengan sebaik-baik adab sebaik-baik akhlak sebaik-baik pengajaran wa 'allamaha bi fa'asana ta'limuha lalu dia mengajarkan budak tersebut dengan sebaik-baik pengajaran summa atafaha lalu setelah diajarkan dididik dimerdekakan budak ini ya fatazawwajaha falahu ajran. Lalu dia nikahi budak itu. Maka dia punya dua paha, Pahala. Syahidnya di mana? Syahidnya di sini poinnya adalah orang ini diajarkan sampai dulu ini, Bu. Budaknya. Poinnya di sini nih. Ya bukan nikahi budak. Bukan itu pembahasan ya. Jangan nikah doang. Tapi diajar, diajari. Wa syahid minal hadis, ah disebut. Dan inti dari hadis ini, rojulun kanat indahu amatun Seorang yang memiliki budak faad dabaha, lalu dia mendidiknya. Intinya di situ. Jadi orang ini dia punya ilmu, tapi dia punya budak. Yang diajarkan siapa? Budaknya dulu, ya. Nah, disebutkan sini, faida kana rajul, faida kana rajul yu'jar fi ta'limi amata. Kalau seseorang itu diberikan pahala karena mengajarkan budaknya, fakaifa bi ta'limi auladihi wa ahli baitihi? Kalau seseorang itu ya diberi pahala karena ngajar budaknya, lalu bagaimana ceritanya seseorang yang punya ilmu dia ngajarin anak-anak dan anggota keluarga, tentu pahalanya lebih lebih besar. Ya. Budak, budak itu lagi kata darah. Budak sama keluarga, keluarga lebih istri sama anak. Antum punya istri, punya anak, punya budak. Yang diutamakan istri sama anak, kemudian budak antum. Tapi budak saja ini Nabi sebutkan dapat dua ajaran, dua pahala. Ajaran Apalagi kalau ngajarin keluar keluarga, darah daging sendiri, keturunan sendiri. Ya, maka harus diajarkan. Nah, ini penting. Itu penjelasan faedah yang tadi itu satu faedah doang, penjelasannya panjang, Anda bacakan dulu. Wa an Ali radhiyallahu taala an fi qoulihi ta'ala. Dan Ali radhiyallahu taala anhu mentafsirkan firman Allah. Nah, ini aku mesti paham tafsir ini. Yang kita sering dengar, yang kita hafal. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa tafsirnya? Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu ahlikumul khairah." Ajarkan keluarga kalian itu kebaik, kebaikan. Apa itu kebaikan? Ad-din. Agama. Agama yang diajarkan. Qala al Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan, "Kana salafu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakrin wa Umar. Dahulu para salaf ya ngajarin anak-anaknya itu mencintai Abu Bakar dan Umar. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dulu para salaf itu ngajarin anak-anaknya agar cinta Abu Bakar dan Umar. Antum tidak akan bisa ajarkan anak antum Abu Bakar dan Umar eh, mencintakan mengajarkan anak antum untuk mencintai Abu Bakar dan Umar kecuali antum jelaskan mereka tentang hutawan Abu Bakar dan Umar. Antum jelaskan sejarah Abu Bakar dan Umar atau jelaskan bagaimana kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Baru mereka bisa cinta. Tidak mungkin seseorang mencintai sesuatu yang tidak ia ketah, ketahui. Kalau dikatakan Ustaz dari cinta itu dari mata turun ke hati, tetap ada yang menyebabkan, melihat gitu loh. Ini Abu Bakar Umar itu tidak akan pernah lihat. Mesti baca sejarahnya. Kalau ingin anak-anak itu cinta sama para sahabat, diajarkan mereka itu dengan metode yang tepat sesuai umurnya tentunya sesuai umurnya jangan anak antum usia 3 tahun 4 tahun nih baca nih sejarah sahabat tebal bukunya ya ini orang tua yang gak fakir dalam mendidik anak nggak bisa begitu baca dulu tuh para sahabat tuh belajar agama sungguh-sungguh kamu sungguh-sungguh nah nggak bisa nggak ngerti dia Orang tua yang mengajarkan ya, keberanian Abu Bakar, keberanian Umar, ya, tegarnya Abu Bakar. Misal ada kematian. Peristiwa kematian. Ya. Ada orang sedih, ada tangganya yang meninggal, sedih, istri nangis. Lihat anak antum ini, antum cerita, tahu nggak dulu Rasul SAW waktu meninggal, sahabat nggak terima. Umar bin Khattab pun nggak terima. Sedih bukan main Umar bin Khattab. Datang Abu Bakar, masuk ke gurfah, masuk ke kamar di mana Nabi wafat, dia buka itu penutup wajah Nabi, diciumnya ke Nabi Sallam, tibtahayya wa mayitan. Diciumnya Nabi Sallam lalu kata Abu Bakar, engkau hidup dalam keadaan baik, suci dan engkau pun mati dalam keadaan suci. Di tengah kesedihan sahabat, Abu Bakar yang mimbar lalu Abu Bakar berkhutbah. Kata Abu Bakar, "Maka na ya'budullah, maka na ya'budu Muhammad fa innahu qad Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa inna hayyun fis sama' la Barang siapa menyembah Allah, Allah itu maha hidup, di langit tidak pernah mati. Nah, aku sampaikan, ini yang tuh Abu Bakar tegar. Ceritakan gitu. Ya, jangan kasih yang berat-berat ke anak-anak. Nah, orang tua itu sebelum mendidik anaknya butuh bekal. Ini anak ini aset loh. Anak aset. Ada orang anak 10 nggak berbakti, ada satu berbakti. Makanya tolak ukur itu bukan banyak sedikitnya anak, tapi memang Nabi mengatakan ada yukafiru bikum yang qiyamah. Aku berbangga dengan jumlah anak yang banyak. Tapi yang semakin banyak anak, semakin banyak hisapnya. Ditanya kita, ya. Apalagi jangan takut punya anak, dan juga ya. Tidak apa-apa pakai kati boleh, keluarga besar. Nah, Ya, jadi dulu tuh sahabat ngajarin anak-anak mereka tentang Abu Bakar Umar sebagaimana ngajarin Quran, dihafalkan, didiktekan, diajarin sehingga cinta. Qala Sa'id Sa'id bin As, Sa'id bin As mengatakan, "Idza alimtu waladi al-Qur'ana." Apabila aku mengajarkan anakku Al-Qur'an, wa hajjatuhu dan menjelaskan kepada mereka, wa zawwajtuhu, kemudian aku menikahkannya, ya Fakat fakat fakat qadaitu haqqah wa baqiya haqqi alaihi. Maka aku telah melaksanakan kewajibanku dan tinggallah hak atasnya. Perhatikan, ini orang tua nih ya. Idza allamtu waladil qur'an Kalau aku telah ngajarkan anak Quran, Quran dulu. Enggak les matematika nanti. Bukan boleh, boleh, boleh. Ya, bebas ilmu dunia silakan. Tapi Quran jadi perhatian. Kalau aku telah ajarkan anakku Quran, tuhu dan aku telah jelaskan Quran itu, Mengajar itu enggak, mesti langsung ya, aku kirim di tempat yang gurunya dikenal baik, aku kirim anak itu Itu bentuk pengajaran. Karena kita nggak bisa. Para khalifah ada dahulu pun, ketika mereka sibuk dalam mengemban tugas negara, mereka datangkan orang-orang yang pandai agama ke rumah untuk mengajarkan anak mereka. Itu perhatian. Tapi zaman dahulu para uh, pemimpin kaum muslimin, mereka dialog sama gurunya, anak gimana, apa kesulitan yang nggak kayak sekarang. Sekarang anaknya disentuh dengan penggaris ngadu, orang punya datang ke polisi. Ini manja sekali. Ya. Jadi jadi guru nih serba salah. Nggak disentuh langsung diusir. Marah juga. Nggak disentuh, nggak ada apa apa Kasih surat pulang. Ngamuk juga orang tuanya. Disentuh ngamuk, nggak disentuh ngamuk. Maunya apa? Ya udah bapak jadi mudir sini. Pimpin di pesantren. Ya kan? Gitu. Anak itu di mahat termasuk dikenal yang tegas dengan wali santri. Anak hantam apa saja wali santri. Saya bilang kalau pesantren sudah punya keputusan, jangan protes. Kritik boleh, saran boleh, masukan. Tapi pesantren itu memutuskan dengan musyawarah. Dan para bisa berdebat dalam keputusan. Ini setuju, ini enggak. Eh, wali santri protes. Haulah, wala wala. Udah rapat tuh gak tentu tidurnya. Karena mesti sampaikan apa adanya. Ya, setelah itu tinggal dibenci sudah, tidak apa-apa. Nyantai saja. Ya. Itu ada kelimahan. Ya. Makanya ada sempat mimpi tiga bulan saja, tidak kuat. Ya tiga bulan menjadi pimpinan berhenti mundur dengan sendirinya banyak protes ya sudah dan memang mimpin itu tidak nyaman berat mimpin itu ya berat tidak ada pemimpin yang semuanya pro sama dia kita bukan khalifah hatta khalifah ada persis yang di bawah mereka rakyatnya di kalangan sahabat apalagi hari ini zaman 2021 ya zaman belajar online satu bilang masukkan anaknya, satu bilang nanti dulu di rumah dulu. Ustaznya pun tidak punya sinyal ngajar di jalan. <laughs> La haula wala quwwata illa billah. Jadi curhat. Ya ini biar tahu antum ya. Jadi kalau yang orang tua yang ngurusin anaknya percaya sama ustaznya, dukung ustaznya mau ngapain. Selama ustaznya nggak macam-macam, nggak nyuruh ke kuburan, ya tawas sudah nggak enggak, percaya sudah sama ustaznya, nggak nyuruh yang aneh-aneh, percaya. Anak juga jangan manja, Hari ini tuh santri banyak yang man, manja. Eh, ini sudah singgung di awal-awal kajian pernah. Ya. Tegar jadi menuntut ilmu itu. Jadi kata Sa'id bin As, tugas dia tuh aku ajarkan Quran, aku jelaskan, aku nikahkan. Selesai aku ini, maka selesai kewajibanku kata Sa'id bin As. Tinggal hakku atas anakku. Sekarang giliran hakku yang aku dapatkan dari anakku. Baktinya, kasih sayang yang diberikan kepada dirinya, setelah sekian lama diajarkan. Ya, tapi bukan berarti orang tua itu meminta pamrih dari didikan yang ia berikan kepada anaknya. Yang ke kesembilan bagian dari hadis. Yang ke kedelapan tadi ya. Bagian ke kedelapan selayaknya bagi penuntut ilmu memberikan pengajaran kepada keluarga. Selayaknya penuntut ilmu memberikan pengajaran kepada keluarga karena mereka Allah nas orang yang paling berhak eh, bagian ke-9 dari hadis. Ya, sebelum terakhir. Bagian ke-9 kata Nabi, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalamnya terdapat faedah ta'limul ilmi bil qauli wal fi'li. Mengajarkan ilmu dengan ucapan dan perbuatan perbuatan. Jadi kalau mengajarkan ilmu itu nggak sekedar ucap, ucapan, tapi juga perbuatan, perbuatan. Jadi faedah, faedah pendidikannya itu dari hadis. Sandu kama ra'aitumuni usalli. Selain faedahnya itu ittiba dengan sunnah, terdapat faedah hendaknya seseorang itu mengajarkan dengan lisannya dan perbuatan, perbuatan. Dan terkadang mengajarkan dengan perbuatan itu lebih diterima dibanding dengan lisan. Ya. Dan itu berlaku di filsafat atau di falsafatnya orang-orang Melayu. Ada orang ribut, apa kata orang Melayu? Dia bukan ya, dia lihat dan tidak mengerti sendiri. Kalau aku bilang diam, tidak diam dia. Aku diamkan dia diam. Menunjukkan bahwa ta'lim bil mengajarkan dengan perbuatan itu lebih mengena. Kalau aku suruh dia diam, dia menjadi dia. Jadi kadang itu tuh ada, dia di falsafah kehidupan kita sehari-hari itu ada. Mengajarkan dengan ucapan dan perbuat perbuatan. Bagian ke-10 dari hadis, bagian terakhir. Karena Nabi SAW, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ wal أَحَدُكُمْ wal وَلِيَأُمَّكُمْ akbarukum Apabila telah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan dan yang mengimami kalian yang paling besar. Ya dalam masalah pengimaman salat para ulama khilaf ya akrauhum yang paling bagus bacaannya, yang paling baik Qur'annya, yang paling besar usianya dan sebagainya. Sudah dijelaskan oleh para ahli fikih tentang urutan. Bagian hadis ini terdapat faedah. Azimu naf'il ilmi ala sahibih. Ya. Pentingnya ilmu bagi yang memilih memilikinya. Haisu innahu yanfa sahibuhu fi safari wa hadari. Ilmunya itu sangat bermanfaat bagi pemiliknya baik ketika safar maupun mukim. Wa ma'a ahlihi wa fi jami'i sya'ni. Baik bersama keluarganya dan dalam segala keadaan. Nabi kan menyebut kalau tiba waktu salat maka azan di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa kita mesti siap. Kita mesti punya ilmu. Jangan azan. Ah, Nabi sana. Nah, ah, jangan. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu bagi pemiliknya ini. Dia akan dapat manfaat. Kapan dapat manfaat ini? Baik ketika dia mungkin di tempatnya, di kampungnya, atau saat dia berpergian. Kadang kita itu kan bingung kalau berpergian, siapa yang imamin? Kalau antum di mall atau waktu azan sholat di mall, insya Allah antum antum menjadi imam. Antum jenggot. Silakan pak katanya. Apalagi kalau antum habis wudhu, antum keluarkan peci. Nah, maju pak, maju pak katanya. dia. Ah boleh, antum imam. <laughs> Model peci sama jenggot jadi imam. Betul atau enggak? Iya tadi musola mall, atau coba deh praktekin. Bukan berarti besok ke mall semua ya, enggak maksud anak. Kalau kebetulan lagi di mall atau di pusat perbelanjaan pasti gitu. Asal antum jenggot, asal antum pakai peci atau pakai jubah jadi imam. Di bandara di mana. Nah, terkadang sama semua antum ini. Namanya di musola, di musola bandara itu ada imam tetap nggak biasanya? Enggak. Apalagi kalau musolanya itu di tiap terminalnya ada, bukan masjid bandara ya, lain. Di tiap tiap terminal, di gate-gate itu ada musola. Maka Nabi memberikan wasiat di sini, azan walaupun azan hukum sunnah ya, atau salah seorang dari kalian itu menjadi imam. Siapa? Akbar Rukum yang paling senior. Karena nggak ada imam tetap. Kalau di sini ada imam tetap atau udah diajadual karena ini ma'had untuk tarbiyah untuk pendidikan diatur imamnya. Jangan asal tamu paling tua jadi imam, tidak bisa. Dilihat kondisinya juga dilihat. Nah, ini menunjukkan bahwa azimu nafil ilmi ala Sahih. Pentingnya ilmu, kebermanfaatan ilmu itu bagi pemilihnya itu akan dirasakan nanti saat terjun di masyarakat. Makanya ada sering bilang, kalau kita tuh di pesantren atau di mahat, semua itu sama tuh. Mutiara semua. Tapi kalau aku terjun ke masyarakat, kadang aku terjun di masyarakat yang berlumpur, berpasir, becek, gersang tanahnya, antum akan berkilau di situ. Kalau sini tidak kelihatan. Contohnya aja tadi kita kasih contoh. Kadang kita ini sama-sama pasir, gara-gara pakai peci doang, kemasannya bagus doang. Jadi imam di musola. Padahal yang boleh jadi yang penampilannya selembes slow gitu, itu bacaannya lebih bagus, lebih layak. Cuma penampilannya biasa. Kita model penampilan pilih gitu. Nah, menunjukkan bahwa apalagi kalau orang itu beril, berilmu. Nah, maka poin terakhir dari sabda Rasulullah, "Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum Faedahnya adalah pentingnya manfaat ilmu bagi pemiliknya. Yang paling merasakan manfaat ilmu itu pemiliknya sendiri, bukan orang sebenarnya. Dia. Ya. Penuntut ilmu itu sendiri, yang punya ilmu itu, yang Allah berikan, dia merasakan manfaat. Besarnya manfaat ilmu, nah, gini bahasanya, besarnya manfaat ilmu bagi pemiliknya dalam seluruh keadaan. Hadis ini hadis yang sangat bagus dibahas oleh setiap pendidik dan yang belajar, setiap guru dan setiap orang yang belajar ilmu. Ya, untuk diingatkan peran seorang guru dan murid itu di mana kedudukannya bagi guru itu. Ini hadisnya hadis dari Malik ibnul Huairis. Baik, Allah taala alam. Itu yang bisa Anda sampaikan. Uh, hadis yang kelima, hadis yang keenam ini pendek ke depannya. Hadis yang keenam itu faedahnya satu doang. Eh hadis yang kelima. Betul enggak? Eh enggak, di uh, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Pendek hadisnya. Ya. Kalau antum lihat di hadis itu ya yang punya kitab, faedah itu di mana? Di lafaz fihi fihi fihi fihi. Paham enggak, antum? Yang punya kitab itu. Fihi itu artinya di dalamnya, di dalam sana, di dalamnya ada faedah. Antum baca kitab tauhid, di dalamnya apa? Fihi al-masail. Kalau belajar kitab tauhid, di dalamnya terdapat permasalahan, itu faedah. Tapi itu butuh disyarah lagi. Makanya antum lihat syarah kitab tauhid itu ada qaul mufid, ada fatul majid, ada uh, eh, muhtasar fi uh, ilmi uh, fi kitab tauhid, ada al-jadid fi syarah kitab tauhid, dan bilang. Nah, itu syarah para ulama terhadap fihi masail, di dalam terdapat masalah. Nah, hadis ini faedahnya ini gak hanya 14, tergantung dari segi mana kita mau ngambil. Ada sudah bilang, kitab ini mengambil faedah hadis dari segi apa? Tarbiyah, tarbiyah dan manhaj. Kalau mau diambil faedahnya semua, banyak hadisnya. Contoh kayak faedah hadratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ini faedah kalau diambil dari segi fikih. Iya kan? Segi fikih dapat faedahnya, tapi nggak dibahas semua. Nah, maka kitab hadis pun bermacam-macam. Ada yang mengambil faedah secara utuh semuanya dari berbagai sisi, ada yang satu-satu sisi diambil. Kalau antum masukin hadis ini di dalam kitab fikih, tidak akan dibahas yang atas-atas itu, yang akan diambil yang bagian belakang ini. Bagian belakang. Nah, jadi demikian memahami ha? hadis. Wallahu taala alam. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya, kita sudah jam 8 kurang seperempat. Semoga bisa dipahami. Minggu depan kita masih lanjut insyaallah untuk dua pekan sekali itu bulan Februari. Qadarullah ma'ahad di tempat anak ngajar hari ini masih libur karena menyesuaikan puskesmas. Santri besok datang dengan rapid test. Jadi apa? Bisanya mereka hari Selasa Rabu. Jadi maksudnya kami diundur. Makanya kosong hari ini. Jadi bisa taklim. Uh, minggu depan di hadis kelima dan keenam insya Allah. Karena hadisnya tidak terlalu panjang. Ya. Ana minta uh, jelas nggak tulisan Ana itu? Alhamdulillah kalau jelas ya. Bagus nggak? Tidak usah ditanya ya jelek gitu. <laughs> Jadi ini saran ana ya, papan tulisnya di tengah aja. Karena kalau di ini kasihan yang di pojok sebelah kiri ini. Asal di tengah, aneh yang di ujung enggak masalah. Ya pojok situ. Ya ini biar di tengah jadi digeser nanti. Hmm, kedepannya ana minta pertemuan selanjutnya biar ana nggak bingung, biar nggak nggak lama nulis, hadisnya ditulis dulu oleh santri. Paham nggak? Cari yang ahsanuhum kitabatan yang paling bagus tulisannya, jangan yang paling banyak nulis. Yang paling banyak tulis belum tentu paling bagus. Yang paling bagus tulisannya. Ya kalau anak ini tidak bagus tulisannya, yang paling bagus antara itu hadisnya ditulis. Nanti ditutup pakai apa biar nggak ganggu sholat, gitu ya? Atau takkan di belakang saja. Sehingga saat anak taklim, anak hanya akan garis bawah hadisnya. Ini potongan ini, potongan ini. Ditulis memanjang ke sana, sehingga nggak habiskan apa tempat. ini ya, santri ya? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.